Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Seperti biasanya pada setiap hari Jumat kita <clears throat> membaca sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang guru kami di sini yaitu Syekhuna Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah yang berjudul Hukuku Wulatil Umur Hukuku Wulatil Umur yang artinya hak-hak para penguasa dan kita sudah sampai pada halaman yang ke-24 dan eh, kita harapkan ini adalah pertemuan eh, yang terakhir pembacaan kitab ini beliau mengatakan di dalam halaman yang ke-24 yaitu pada halaman yang ke-24 <clears throat> poin yang ke-6 berkata Syekh Hafizahullah "Idza hasala min wulatil amri fisqun aw jawrun fala yajuzu al-khuruj alaihim لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين Beliau mengatakan pada poin yang keenam <clears throat> apabila terjadi dari para penguasa fiskun sebuah kefasikan itu apabila mereka melakukan sebuah kefasikan, sebuah maksiat. Au jawrun atau melakukan sebuah kezaliman. Kezaliman kepada orang lain, baik di dalam masalah harta atau secara fisik mendolimi rakyatnya misalnya. Apabila datang dari penguasa kefasikan atau kezaliman, maka tidak boleh keluar kepada mereka. Maksudnya adalah memberontak. Fala yajuzu al-khuruju alaihim, maka tidak boleh memberontak kepada penguasa tersebut hanya karena kefasikan yang dia lakukan atau karena kezaliman yang dia lakukan kepada rakyatnya. Fala yajuzu al-khuruju alaihim, maka tidak boleh memberontak, membangkang kepada penguasa tersebut. Kenapa demikian? Beliau mengatakan hafizahullah li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruj 'alaihim min al-fawdha wal fasadi adhafu ma yahsulu min al-jawr. Kenapa demikian? Karena memberontaknya atau pemberontakan kepada pemerintah ini akan terjadi fawdha akan terjadi keributan, kerusuhan wal fasad dan juga kerusakan lebih dari kezaliman yang dia lakukan. Maksudnya apa? Pemberontakan yang dilakukan karena kezaliman yang dilakukan oleh penguasa maka ini akan mengakibatkan kerusuhan akan mengakibatkan kerusakan lebih dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Maksudnya ingin memperbaiki atau menghilangkan kezaliman atau ingin memperbaiki keadaan, tetapi dengan cara memberontak maka justru akan terjadi fawdha, akan terjadi kerusakan berlipat-lipat kata beliau Allah ya berlipat ganda melebihi dari kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Inginnya memperbaiki keadaan, menghilangkan kezaliman, tetapi dengan cara memberontak kepada penguasa justru akan terjadi kerusakan dan juga kerusuhan yang lebih dari kedoliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Wala yajuzul khuruju alaihim illa idha hasala minhum kufrun wadihun bayyinun. Dan tidak boleh memberontak kepada penguasa kecuali apabila mereka melakukan kekufuran kekafiran yang wadihun bayinun, yang jelas. Ya, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, kepada pemerintah kecuali apabila melakukan kekafiran yang jelas. Dan nanti akan disebutkan keterangannya. Wa qad ala dzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amalu as-salafis salih dan menunjukkan yang demikian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh. Jadi tadi disebutkan kaidah tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah hanya karena kemaksiatan yang dia lakukan atau karena kezaliman yang dia lakukan. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Dalilnya apa? Dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim yang diberitakan untuk mengikuti sunnah. Mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentaati beliau. Waqad dalla ala dzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan yang demikian. Itu menunjukkan diharamkannya memberontak kepada penguasa hanya karena kezaliman atau kefasikan ya ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula inilah yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in yang mereka telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku atau di generasiku yaitu para sahabat thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in thumma alladhina yalunahum kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in tabi'in mereka ini adalah tiga generasi pertama yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW dan bahwasanya mereka adalah khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia yang kita diperintahkan untuk meniru mereka. Wa min dzalika ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Qal bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننزع وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان Berkata Ubadah ibn Samit, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kami dahulu membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berjanji di hadapan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi bayatnya? Ala sam'i wa ta'ah. Kami berjanji, kami berbayat untuk mendengar dan taat. Yang berjanji untuk mendengar dan juga mentaati. man syadina wa makrohina. Baik kami dalam keadaan semangat. Dan juga dalam keadaan kami tidak semangat. Baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa ya niat ya dan juga bertekad berjanji untuk tetap mendengar dan dan taat. Ini diantara isi bayat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang menguasai mereka yang memerintah mereka baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Maka dia berusaha untuk mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan oleh penguasa yang sah tersebut. Wa usrina wa yusrina. Demikian pula dalam keadaan kami susah. Dalam keadaan kami kesulitan, kami tetap mendengar dan taat. Wa yusrina demikian pula dalam keadaan kami mudah. Dan ini menunjukkan bahwasanya mendengar dan taat kepada pemerintah bukan hanya pas kita semangat saja, atau pas kita punya keluasan, punya kemudahan saja tidak. Tapi dalam segala keadaan, dalam keadaan kita terpaksa pun kita mendengar dan taat. Demikian pula kita dalam keadaan susah pun kita juga mendengar dan taat. Dan ini adalah diantara isi bayat para sahabat r.a. Wa atharatin alaina. Demikian pula kami membayat Rasulullah saw untuk tetap mendengar dan taat meskipun dalam asaratin alaina. Asaratin alaina maksudnya adalah meskipun pemerintah dan juga penguasa tersebut mengambil hak kami. Wa asaratin alaina yaitu mengambil hak kami. Mungkin ada di antara penguasa yang mengambil harta rakyatnya tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Atau yang mengurangi kehormatannya atau mencela kehormatannya atau mendolimi fisiknya. Wa atharatin alaina di antara maknanya adalah mengambil harta kita tanpa hak. Ya seorang penguasa mengambil harta rakyatnya tanpa hak dan ini adalah sebuah kezaliman. Tetap kita diharuskan untuk mendengar dan taat. Dan ini adalah termasuk isi bayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap sam'i wa ta'ah, tetap mendengar dan taat meskipun atharatin alaina meskipun mereka ia mengambil hak harta kami tanpa hak. Kemudian wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan di antara isi bayatnya adalah supaya kami tidak mengambil atau tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Wa alla nunazi'al amra ahlahu ya kami berjanji berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini adalah menunjukkan syahid dari hadis ini, ya kita dilarang untuk memberontak penguasa yang sah, meskipun mereka mendolim, mendolimi kita di dalam harta kita dan juga di dalam perkara yang lain. Maka tidak boleh seorang Muslim ya menghalalkan ya tidak boleh seorang muslim memberontak kepada pemerintah yang sah kecuali dalam satu keadaan. Keadaan yang lain tidak boleh kecuali dalam satu keadaan. Apa itu? Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kata Rasulullah SAW engkau melihat engkau melihat yaitu dengan matamu sendiri bukan hanya sekedar ya persangkaan atau mendengar dari orang lain yang belum tentu dipercaya illa antarau kecuali engkau melihat sendiri dengan matamu kufran sebuah kekufuran yang bawahan sebuah kekufuran yang jelas jadi masuk dengan bawahan adalah zahir badin ya kekufuran yang jelas ada yang mengatakan ia mengatakan bahwasanya jelas di sini maksudnya jelas dengan dengan penglihatan, dengan bukti yang nyata. Dan ada yang mengatakan kufur di sini adalah jelas hukumnya. Artinya adalah hukumnya benar-benar kufur ya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali engkau melihat sendiri ya kekufuran yang sangat jelas. Ya, indakum minallahi fihi burhan ya di, di sisimu atau engkau memiliki burhan, engkau memiliki bukti bukti yang nyata dari Allah Azza Wajalla Jalla, yaitu dari dalil yang jelas. Engkau memiliki bukti yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Dalam keadaan demikian, maka baru diperbolehkan untuk mengganti penguasa tersebut. Memberontak kepada penguasa tersebut, yaitu dalam keadaan Ya di antara syarat-syaratnya adalah dia melakukan kekufuran yang jelas. Ya tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Kekufuran dan jelas kekufuran semua ulama sepakat bahwa itu adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita memiliki bukti yang nyata, bukan hanya sekedar persangkaan atau melihat dari jauh atau ucapan fulan dan fulan atau kabar yang tidak kita ketahui benar atau tidaknya. Ini adalah di antara syaratnya. Ya, demikian pula para ulama menyebutkan syarat-syarat yang lain. Di antaranya adalah yang kedua, ya e, tidak terjadi dengan sebab pemberontakan tersebut mafsadah yang lebih besar. Ya tidak terjadi dengan sebab pemberontakan tersebut mafsadah kerusakan yang lebih yang lebih besar. Apabila ternyata memang ya, e, setelah terjadinya pemberontakan tersebut dikhawatirkan terjadi pemberontak terjadi mafsadah dan kerusakan yang lebih besar maka dalam keadaan demikian diharamkan untuk memberontak. Jadi syarat yang pertama adalah dia melakukan kekufuran yang jelas. Yang jelas-jelas kekufuran, tidak ada khilaf di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak terjadi akibat pemberontakan tersebut mafsadah yang lebih yang lebih besar. Kalau sampai dikhawatirkan terjadi mafsara yang lebih besar, meskipun penguasa tersebut melakukan kekufuran yang jelas, maka dalam keadaan demikian tidak boleh melakukan pemberontakan. Tidak boleh melakukan pemberontakan karena di antara syaratnya adalah tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Dan ini di, di, di, dilihat dan juga diteliti oleh para ulama. Ya mereka lah yang bisa mengira-ngira ya apakah di sana terjadi ya mafsadah yang lebih besar atau atau tidak. Apabila dikhawatirkan terjadi mafsadah yang lebih besar, maka dalam keadaan diharamkan. Dalam keadaan demikian diharamkan untuk memberontak. Ya karena maksud awalnya adalah ingin memperbaiki dan mencari maslahat atau memperbaiki keadaan. Apabila di sana justru terjadi kerusakan yang lebih besar, ya kerusakan yang lebih besar dan kerisuhan yang merata di mana-mana, maka dalam keadaan demikian tidak boleh melakukan pemberontakan. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama memiliki kudrah. Ia memiliki kemampuan. Apabila e, kaum muslimin di negara tersebut memiliki kemampuan ya disertai dengan syarat-syarat yang awal, maka dalam keadaan demikian baru diperbolehkan untuk melakukan ya penggantian terhadap penguasa penguasa yang kafir tersebut. Tapi kalau tidak memiliki kemampuan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama contohnya ya negara memiliki ya negara yang dipimpin oleh orang kafir tersebut memiliki tentara, memiliki pasukan, memiliki senjata yang lengkap. Sementara kaum muslimin hanya memiliki ya pisau-pisau dapur. Maka dalam keadaan demikian mereka berarti tidak memiliki kemampuan dalam keadaan demikian berarti tidak memenuhi syarat dan tidak boleh melakukan pemberontakan. Kemudian yang keempat di antara syaratnya mereka memiliki pengganti yang lebih baik. Mereka memiliki pengganti yang lebih baik. Adapun ya tidak memiliki pengganti atau justru di sana ada yang lebih jelek keadaannya daripada orang kafir tersebut, maka dalam keadaan tidak boleh yang melakukan dalam keadaan demikian tidak boleh melakukan pemberontakan. Di sana ada beberapa syarat yang lain yang harus juga diperhatikan. Jadi masalah ini adalah masalah yang besar ya dan e, berbicara dan menentukan e, masalah ini ya tentang masalah mafsadah, tentang masalah-masalah dan seterusnya. Ini yang berbicara adalah para ulama yang mereka dalam keilmuannya dan mereka dalam di dalam menimbang yang masalah dan juga mafsadah. Illa antara kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Ini satu keadaan saja. Adapun keadaan yang lain seperti yang tadi disebutkan hanya karena kezaliman, hanya karena kefasikan, kemaksiatan yang dilakukan, maka ini tidak menjadikan kita, tidak membolehkan kita untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah dan juga penguasa yang sah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain. Warwa Muslimun fi sahihihi عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Fiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam penguasa yang paling baik di antara kalian adalah penguasa yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Khiyaru a'immatikum, penguasa yang paling baik di antara kalian adalah penguasa yang kalian cintai dia dan dia pun mencintai kalian. Artinya saling mencintai antara penguasa dan juga rakyatnya. Ini adalah khiyarul a'immah. Wa tusalluna 'alaihim wa 'alaikum. Dan kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Ya, di antara sifat penguasa yang paling baik di antara kalian, yang pertama adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kemudian yang kedua, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, kita mendoakan pemerintah dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau memberikan hidayah kepada beliau. Semoga Allah menjadikan di sana pembantu-pembantu yang baik, yang soleh di sekitar beliau dan seterusnya. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan mereka pun juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Ya, mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Ya, misalnya berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga rakyatnya, menjaga agamanya, menjaga keamanannya. Ini adalah sifat <clears throat> penguasa yang yang soleh. Yang sebaik-baik penguasa sebagaimana disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka saling mencintai <clears throat> dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Washiraru a'immatikum dan sejelek-jelek penguasa kalian. Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Mereka adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun juga membenci kalian. Jadi saling membenci antara penguasa dengan rakyat. Penguasa membenci rakyatnya, demikian pula rakyatnya membenci penguasa. Wa anuunahum wa yal'anunakum. Dan dan kalian melaknat mereka. Itu berdoa kepada Allah semoga Allah menjauhkan rahmat dari penguasa tersebut. Semoga Allah menjauhkan kasih sayangnya dari penguasa tersebut nakum dan mereka pun juga melaknat kalian. Jadi saling mendoakan kejelekan antara rakyat dengan penguasa. Maka dalam keadaan demikian, yaitu adalah syirarul a'immah, itu adalah penguasa kalian yang yang paling jelek, yaitu saling membenci antara rakyat dan penguasa dan juga saling melaknat antara rakyat dan juga penguasa. Kalau para sahabat bertanya, Qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum inda dhalik. Mereka berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik. Apakah boleh kami memberontak kepada mereka dalam keadaan demikian? Itu dalam keadaan kami benci kepada mereka mereka dan mereka benci kepada kami dalam keadaan kami mendoakan kejelekan bagi mereka dan mereka pun juga mendoakan kejelekan untuk kami. Dalam keadaan demikian, bolehkah kami memberontak kepada mereka? Ini ditanya oleh para sahabat ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qal maka beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak boleh." Apa jawaban Nabi? Tidak boleh. Dalam keadaan demikian. Ya, dalam keadaan kita benci dengan pemerintah karena mungkin kefasikan atau kedoliman yang dilakukan. Demikian pula mereka benci dengan kita. Atau rakyat mendoakan kejelekan kepada pemerintah dan pemerintah juga mendoakan kejelekan kepada rakyatnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah dalam keadaan demikian boleh kaum muslimin memberontak kepada penguasa tersebut? Qala la, beliau mengatakan tidak. Ma aqamu fikumus salah selama mereka masih melakukan sholat. Selama mereka masih melakukan sholat, maka tidak boleh memberontak kepada penguasa yang sah tersebut. Meskipun hati kita benci, meskipun mereka membenci diri kita. Maka dalam keadaan demikian, tidak halal dan haram hukumnya memberontak kepada penguasa tersebut selama mereka masih melakukan sholat. La ma'aqamu fikum, fikumus sholat. Tidak selama mereka masih mendirikan sholat. Diulangi oleh Nabi SAW dua kali. La ma'aqamu fikum sholat. Tidak. Selama mereka masih melakukan sholat, maka tidak boleh memberontak kepada penguasa tersebut. Ala man waliya alaihi walin. Fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatin. Falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Kemudian beliau menasihati, ketahuilah barang siapa yang menjadi penguasa atau barang siapa menjadi penguasa fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatin. Kemudian kita melihat dia melakukan sebuah maksiat. Apabila ada seorang penguasa dan dia menjadi penguasa, menjadi pemerintah kemudian kita melihat dia melakukan kemaksiatan falyakrah ma ya'ti min maksiatillah min maksiatillah <clears throat> maka hendaklah dia membenci apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan jadi kalau melihat penguasa kita pemerintah kita melakukan sebuah maksiat maka kata Nabi falyakrah hendaklah kita membenci kemaksiatan tersebut jadi kemaksiatan harus kita benci Minimal dengan hati kita harus kita benci dengan kemaksiatan. Falyakrah ma ya'ti min maksiatillah. Maka adalah dia membenci apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Dan janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan. Dan janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan. Artinya tidak boleh dia memberontak. Tidak boleh dia memberontak. Hendaklah dia membenci dengan hatinya kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Adapun ketaatan dan juga mendengar, maka harus tetap kita mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah dan janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan. Jadi kebencian dengan kemaksiatan harus tetap kita benci kepada kemaksiatan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi tidak boleh ya eh, kemaksiatan yang dia lakukan, kefasikan yang dia lakukan kemudian menjadikan kita memberontak kepada pemerintah pemerintah yang sah. Ini adalah petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kezaliman dan juga kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemaksiatannya kita benci. Tetapi tidak boleh kita keluar dari pemerintah yang sah, tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Kemudian beliau mendatangkan hadis yang lain. Warwa Muslimun an Ummi Salamah radhiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah semoga Allah meridhai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda innahu <clears throat> innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba' beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kalian akan dikuasai oleh para umara para penguasa fata'rifuna wa tunkirun kalian mengetahui dan kalian mengingkari artinya kalian mengetahui dan kalian mengingkari artinya dia melakukan kemaksiatan dan kalian ingkari kemaksiatan tersebut itu adalah sesuatu yang mungkar faman kariha faqad bari kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa golongan manusia beberapa golongan manusia ketika mereka melihat kemungkaran kefasikan yang dilakukan oleh oleh penguasa yang pertama faman kariha faqad bari'a. Maka barang siapa yang membenci sungguh dia telah berlepas diri. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membenci maka sungguh dia telah berlepas diri. Artinya barang siapa yang membenci kemaksiatan tersebut Barang siapa yang membenci kemaksiatan tersebut yang dilakukan oleh penguasa faqad bari'a maka sungguh dia telah berlepas diri. Artinya dia terlepas dari dosa. Ya, karena dia membenci kemaksiatan. Ini adalah sebuah kewajiban. Ya, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh orang lain, maka kewajiban kita minimal ya kalau kita tidak bisa mengingkari dengan lisan adalah membenci dengan hati dengan hati kita. Ya, membenci kemungkaran tersebut dengan hati kita. Faman kariha faqad bari'. Barang siapa yang membenci kemaksiatan tersebut, maka sungguh dia telah berlepas diri. Artinya dia telah terlepas dari dosa. Karena dia telah mengingkari dengan apanya? Dengan hatinya. Meskipun dia tidak bisa mengingkari dengan lisannya. Ini golongan yang pertama. Yaitu membenci kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua, waman angkaro fakot salim. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat Barang siapa yang mengingkari, yaitu mengingkari dengan lisannya. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang pelan. Sebagaimana yang dirasihatkan oleh Nabi SAW dengan cara yang sembunyi. Maka barang siapa yang mengingkari, faqad salima, maka sungguh dia telah selamat. Ini adalah golongan yang yang kedua. Yang pertama hanya mengingkari dengan lisan dengan dengan hatinya yaitu membenci dengan hatinya. Kemudian golongan yang kedua adalah mengingkari dengan lisannya, maksudnya adalah dengan cara yang yang baik. Waman ankara faqad salim. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sungguh dia telah selamat. Artinya mengingkari dengan lisannya, bukan hanya dengan hatinya, tetapi juga mengingkari dengan lisannya, tetapi dengan nuwabit dengan aturan yang sudah dijelaskan di dalam dalil yang lain. Itu mengingkari dengan lisan maksudnya adalah dengan sir. Ya dengan sir yaitu dengan ya e, sembunyi-sembunyi antara dia dengan penguasa. Demikian pula menasihati dengan rifq yaitu dengan halus, dengan lemah lembut. Bukan menasihati dengan bahasa yang kasar, yang kurang atau jauh dari kesopanan. Ya, jadi menasihati pemerintah dengan lisan maksudnya adalah dengan sir yaitu dengan sembunyi-sembunyi, demikian pula dengan cara yang lemah lembut. Walakin man radiya wa taba. Akan tetapi yang berdosa ada dua golongan. Yang pertama adalah man radiya. Orang yang ridho. Artinya dia melihat <clears throat> kezaliman penguasa dan dia melihat kefasikan, kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa, dan dia dalam keadaan ridha. Meskipun dia sendiri tidak melakukan kemaksiatan tersebut, tapi dia senang dan ridha dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Meskipun dia tidak melakukan, maka dia juga berdosa. Dan seharusnya seperti golongan yang pertama tadi yang di, yang diharuskan dan diwajibkan bagi seorang muslim minimal dia mengingkari dengan hatinya. Minimal dia membenci dengan hatinya. Kalau dia ridha dengan kemaksiatan tersebut meskipun dia tidak melakukan maka dia juga berdosa. Golongan yang keempat wataba dia mengikuti. Itu mengikuti pemerintah tersebut di dalam kemaksiatan. Bukan hanya rito di dalam hatinya, tetapi dia ikuti dengan perbuatan. Ya penguasa tersebut melakukan kemaksiatan A misalnya, maka dia mengikuti ya pemerintah tersebut dengan melakukan kemaksiatan tersebut. Maka ini berarti taba Ya, dia ridha dan juga dan juga dia mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jadi di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat golongan manusia ketika mereka melihat kezaliman dan juga kefasikan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian setelah itu qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Mereka mengatakan ya Rasulullah yaitu para sahabat, Apakah boleh kita memerangi mereka yaitu memberontak kepada penguasa yang sah ketika mereka melakukan sebuah kemungkaran? Qala la ma sallahu Beliau mengatakan tidak, yaitu tidak boleh ma sallahu selama mereka masih melakukan sholat. Jadi selama mereka adalah muslim, mereka melakukan solat maka tidak boleh kita memberontak kepada penguasa yang sah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain warawa al-Bukhari ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci. Falyasbir alaih, maka hendaklah dia bersabar. Ya, kalau kita melihat ya sesuatu yang kita benci dari pemimpin kita, mungkin dia melakukan kezaliman, melakukan mengeluarkan sebuah peraturan yang isinya adalah ya mengambil harta rakyat tanpa hak. Maka dalam keadaan demikian, beliau mengatakan fal yasbir alaih. Maka dalam dia bersabar atas kezaliman tersebut. Fa innahu karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah. Itu memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin dan juga imamnya dan juga penguasanya shibron meskipun hanya satu jengkal ya meskipun hanya satu jengkal memisahkan diri dari penguasa yang sah famat kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia memisahkan dirinya dari penguasa yang sah illa mata mitatan jahiliyah kecuali dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah ya dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang yang meninggal di zaman jahiliyah maksudnya apa meninggal dalam keadaan tidak memiliki imam. Meninggal dalam keadaan tidak memiliki penguasa yang sah. Yang dia dengar dan dia taati dan dia bayat kepada penguasa tersebut. Meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW, maka mereka dalam keadaan yang hidup dalam keadaan tidak memiliki penguasa. Jadi satu kabilah tidak mau dikuasai oleh kabilah yang lain. Satu suku tidak mau dikuasai oleh suku yang lain. Ya apabila seseorang memisahkan diri dari pemerintah kaum muslimin yang sah. Memberontak dari penguasa yang sah. Kemudian dia meninggal dunia. Maka dia meninggal seperti meninggalnya orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Yaitu dalam keadaan dia tidak memiliki imam, tidak memiliki penguasa yang sah yang dia mendengar dan taat serta membayar kepada penguasa tersebut. Kemudian Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan dan ini dinukil oleh e, muallif dalam kitab ini beliau mengatakan qala Al-Hafidhu fi syarhihi berkata Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullah di dalam mensyarah hadis ini di dalam menjelaskan hadis ini qala Ibnu Abi Jamrah المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنا عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق berkata ابن Hajar beliau mengatakan berkata ابن Abi Jamrah yang dimaksud dengan mufarakah yaitu meninggalkan atau memisahkan diri adalah berusaha untuk mengurai bayat yaitu berusaha untuk melepas kembali bayat yang sudah dia lakukan kepada amir tersebut yang sudah dia lakukan kepada penguasa tersebut karena sebelumnya dia sudah membayar sudah berjanji ya untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut yang dimaksud dengan mufarakah memisahkan diri adalah berusaha untuk melepas kembali bayat tersebut. Walau biadna syai' meskipun dengan sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat kecil. Fakanna anha bimiqdari shibr. Beliau uh, mengungkapkan dengan miqdari shibr yaitu dengan satu jengkal menunjukkan bahwasanya memisahkan diri dari pemerintah yang sah meskipun hanya satu jengkal Maksudnya adalah dengan sesuatu yang sangat sedikit. Maka ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Yang dilarang untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah meskipun hanya satu jengkal. Li'annal fi ya'ulu ila safkid dima' bighairi haq. Karena orang yang melakukannya yaitu keluar dari pemerintah yang sah dan memberontak kepada pemerintah yang sah ini bisa mengakibatkan pertumpahan darah tanpa hak. Ya, memberontak kepada penguasa yang sah ini bisa mengakibatkan pertumpahan darah bi ghairi haqqin tanpa hak yaitu tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana yang terjadi dan kita lihat dan juga terjadi pada zaman-zaman dahulu. Ya, tidak terjadi pemberontakan kecuali di sana ada Eh, kecuali di sana mafsadah yang lebih besar daripada kezalimannya. Ya, terjadi pertumpahan darah ya yang e, menewaskan ribuan manusia, yang menewaskan bahkan ya jutaan manusia gara-gara apa? Gara-gara ya mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Sehingga syariat Islam ini adalah syariat yang mulia, syariat yang indah yang menginginkan maslahat bagi manusia dan tidak menginginkan mudarat bagi mereka. Oleh karena itu dilarang mereka untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa penguasa yang sah. Wa qala al-Imam Ahmad fi i'tiqadihi kama fi sunnah lillalikai dan berkata al-Imam Ahmad ketika beliau menjelaskan tentang i'tiqad beliau, tentang akidah beliau sebagaimana di dalam kitab As-Sunnah yang dikarang oleh Al-Lalikai beliau mengatakan wala yahillu qitalus sultan wala al-khuruj alayhi li ahadin minan nas faman fa'ala dhalik fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnah wat tariq dan tidak halal itu haram dan tidak halal memerangi penguasa demikian pula memberontak kepada mereka li ahadin minan nas karena hanya yang seorang manusia. Maka barang siapa yang melakukan demikian, fahuwa mubtadi' maka dia adalah seorang yang melakukan bid'ah atau seorang yang mencetuskan bid'ah ala ghairi sunnah wa tariq dan e, di atas atau e, bukan di atas sunnah dan juga jalan. Maksudnya adalah bukan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan di atas jalan yang lurus. Artinya barang siapa yang memerangi sultan, yang memerangi penguasa yang sah, atau dia memberontak kepada penguasa yang sah hanya karena mengikuti seorang manusia, yang mengikuti seorang dai yang mengajak kepada pemberontakan kepada pemerintah, maka barang siapa yang melakukan demikian kata beliau, bahwa mubtadi', maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah ala ghairi sunnah dia tidak berada di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan bukan di atas jalan yang lurus dan ini adalah ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal murid dari Imam ash syafii rahimahullah kemudian beliau mengatakan wa marra qariban qaulut tahawi dan telah berlalu sebelumnya ucapan at-tahawi wala nara al-khuruja ala a'immatina وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندع عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندع لهم بالصلاة والمعافاة dan berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dan beliau adalah seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Beliau mengatakan dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para penguasa kami dan juga para pemerintah kami wa injaru meskipun mereka berbuat zalim. Jadi beliau menyebutkan akidah sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka tidak membolehkan memberontak kepada penguasa yang sah meskipun mereka berbuat zalim wala nadau alaihim dan kami tidak mendoakan kejelekan bagi mereka. Kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Nabi saw Alaihi Wasallam tidak mendoakan kejelekan bagi pemerintah. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim dan kami tidak melepaskan tangan kami dari ketaatan mereka. Akhirnya tidak memberontak dan membangkang kepada mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla dan kami memandang melihat bahwasanya mentaati pemerintah adalah bagian dari taat kepada Allah. Kami memandang, berpendapat, melihat bahwasanya taat kepada pemerintah adalah bagian dari taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi maksud dengan ulil amri di sini adalah penguasa. Dan ada yang mengartikan ulama dan ada sebagian yang mengartikan dengan keduanya. Yaitu mencakup umara, umara itu penguasa dan juga mencakup ulama. Beliau mengatakan kami memandang ini adalah termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla faridah dan hukumnya adalah wajib. Yaitu mentaati pemerintah yang sah hukumnya adalah faridah. Wa malam ya'muru bimaksiatin. Selama mereka tidak memerintah kepada maksiat. Ya selama mereka tidak memerintah dengan maksiat. Wa nada'u lahum bisalah wal mu'afah. Dan kami mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan mendoakan ya supaya mereka menjadi orang yang saleh. Demikian pula mendoakan semoga Allah menjaga mereka dari kejelekan. Ini adalah akidah al-sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam al tahawi dan beliau meninggal pada tahun 321 Hijriah yaitu di awal abad yang keempat. Menunjukkan bahwasanya ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka berpegang dan mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah dan tidak memperbolehkan memberontak kepada penguasa yang sah Bahkan mereka mengatakan bahwasanya taat kepada pemerintah hukumnya adalah fardhu. Malam ya'muru bi maksiyah selama tidak memerintahkan dengan kemaksiatan. Waqala As-Sabuni dan berkata seorang ulama yang bernama As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis di dalam kitab beliau aqidati salaf ashabil hadis wala yarawna al-khuruj alaihim bisayf wa in ra'aw minhum al-udula 'anil 'adli ila al-jawri wal haif Berkata ashabuni di dalam kitabnya ini yaitu kitab yang berisi tentang akidah salaf dan juga para ahli hadis. Bagaimana akidah mereka? Beliau mengatakan dan mereka yaitu para ahli hadis mereka tidak memperbolehkan memberontak dengan pedang. Wa in ra'aw minhum al-udul anil adli ilal jawri wal haif. Meskipun mereka melihat ketidakadilan ya dari dari penguasa tersebut. Meskipun mereka melihat kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya akidah ahlul hadis para ahli hadis dari zaman dahulu sampai sekarang mereka tidak memperbolehkan ya keluar dan memberontak kepada penguasa yang sah meskipun penguasa tersebut melakukan kezaliman. Wa min qawaid syariah irtikabu akhaffi dararain fi sabili takhallusi min ashaddihima Dan termasuk kaidah-kaidah syariat kita adalah melakukan mudarat yang lebih ringan di dalam dalam rangka keluar dari mudarat yang lebih besar. Ya termasuk kaidah syariat apabila di sana ada dua mudarat. Ya, apabila di sana ada dua mudarat. Yang satunya lebih ringan, yang satunya lebih berat. Artinya dua mudarat, satunya ringan, satunya berat. Sementara diharuskan kita untuk memilih salah satu di antara keduanya. Maka termasuk kaidah syariat adalah memilih yang akhaf, memilih yang paling ringan di antara dua mudarat tersebut. Apabila ada dua mudarat, ada dua mafsadah yang kita mau tidak mau harus memilih di antara keduanya. Maka dalam keadaan demikian kita harus memilih yang paling ringan di antara keduanya. Qala Ibnu Qayyim fi kitabi I'lamul Muwaqqi'in. Berkata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummatihi ijaba inkaril munkar liyahsulu atau liyahsula bi inkarihi minal ma'rufi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan untuk umatnya telah mensyariatkan untuk umatnya kewajiban mengingkari kemungkaran supaya terjadi dengan pengingkaran tersebut ma'ruf atau kebaikan yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Nabi SAW telah mewajibkan untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Yang diharapkan dengan pengingkaran tersebut, ya terjadi kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ wa abghadu ila Allah wa rasulih fa innahu la yasuhu inkaruhu. Tetapi apabila mengingkari kemungkaran tersebut justru terjadi di sana kemungkaran yang lebih besar. Ya apabila kita mengingkari kemungkaran justru terjadi kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama. Wa abghadu ila Allah dan lebih dibenci oleh Allah dan juga rasulnya maka dalam keadaan demikian la yasuhu ingkaru maka tidak boleh kita mengingkari ke kemungkaran tersebut. Jadi maksud mengingkari kemungkaran adalah supaya terjadi di sana kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud dari mengingkari kemungkaran. Tapi kalau kita mengingkari kemungkaran, justru terjadi kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang lebih dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya, maka dalam keadaan demikian la yasu Dalam keadaan demikian tidak boleh kita mengingkari kemungkaran tersebut. Wa in kana Allah yubghiduhu wa yamqutu alahu wa hadha kal inkari 'ala al-muluki wal mulati bil khuruj 'alaihim fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhir dahar. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan meskipun Allah membencinya dan juga membenci yang melakukan kemungkaran tersebut. Kemudian beliau mengatakan dan ini adalah seperti pengingkaran kepada raja-raja dan juga pengingkaran kepada al-wula kepada pemerintah yang sah bil khuruj alaihim dengan cara memberontak kepada mereka. Jadi maksud sebagian ketika memberontak kepada pemerintah alasannya adalah mengingkari kemungkaran yang mengingkari kezaliman, mengingkari kemaksiatan dan seterusnya. Tapi ini yang di, diingatkan oleh Ibnu Qayyim di sini, ini adalah mengingkari kemungkaran yang justru terjadi setelahnya kemungkaran yang lebih besar. Ya, dalam keadaan demikian justru tidak boleh. Ya, karena maksud dari mengingkari kemungkaran adalah kebaikan. Kalau justru terjadi setelah mengingkari kemungkaran, kemungkaran yang lebih besar ya seperti orang yang memberontak kepada pemerintah yang zalim atau memberontak kepada penguasa yang sah maka dalam keadaan demikian ini tidak diperbolehkan diharamkan karena justru terjadi kemungkaran yang lebih besar fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhir dahar karena sesungguhnya ini adalah asas ini adalah asal dari semua kejelekan dan fitnah sampai akhir zaman. Artinya pemberontakan kepada pemerintah yang sah ini adalah asal suku lishar. Ini adalah pondasi semua kejelekan. Ini adalah asal dari semua musibah. Ini adalah asal dari semua fitnah. Gara-gara pemberontakan kepada penguasa yang sah, maka terjadi ya keadaan kondisi yang justru lebih parah, justru terjadi kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama. Baik, kemudian beliau mengatakan Wama ahsana wa ajmala qawla Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan sungguh indah dan sungguh baik apa yang diucapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam takunu umurun mushtabihatun fa'alaikum bit-tu'adah fa inna ahadakum ay yakuna tabi'an fil khair khairun min ay yakuna ra'san fi syarr Beliau mengatakan yaitu Abdullah bin Mas'ud akan terjadi perkara-perkara yang mustabihah, yaitu perkara-perkara yang samar bagi kita. Tidak tahu apa itu benar atau salah. Fa'alaikum bittu'ada, maka hendaklah kalian pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa menghukumi. Hendaklah janganlah kalian tergesa-gesa di dalam mengikuti. Fa'alaikum bittu'ada, hendaklah kalian pelan-pelan. Kemudian beliau menasihati, sungguh salah seorang di antara kalian menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada kalian menjadi seorang pemimpin, seorang ketua tetapi dalam kejelekan. Ya, kita menjadi seorang pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada kita menjadi seorang yang diangkat, yang di yang dijadikan pemimpin, jadikan ketua tetapi dalam apa? Di dalam kejelekan. Rawahul Baihaqi fi Asy-Syu'ab eh, hadis ini atau ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam Syu'abul Iman yang di dalam kitab beliau yang berjudul atau uh, yang bernama Syu'abul Iman dan ini adalah asar yang terakhir sekali disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah akhirnya dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah dengan demikian kita menyelesaikan kitab yang dikarang oleh Syekh eh, Abdul Muhsin yang berjudul Hukuku Ulatil Umur Alhamdulillah alladzi bini'mati ni'mati tatimmu as-salihat. Nah. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasanya. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai kaum muslimin dalam menghadapi atau menyikapi negeri yang mayoritas Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah, syariat Islam apa langkah yang benar agar mengembalikan negeri kaum muslimin agar berhukum dengan hukum Allah? Nah, Allah SWT menurunkan syariat Islam yang menurunkan Al-Quran adalah untuk kebaikan manusia. Di dalamnya ada syariat, di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada rahmat bagi seluruh manusia, dan di dalamnya ada busro, kabar gembira bagi manusia. Barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jal dan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan barang siapa yang menyimpang dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan celaka di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali untuk hikmah kecuali di sana ada maslahat untuk kebaikan kita sendiri. Alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu. Orang ya orang yang tahu ya tahu, orang yang tidak tahu maka dia tidak mengetahuinya. Ya, kewajiban seorang muslim adalah meyakini yang demikian. Maksudnya Allah tidak memerintahkan dan tidak mensyariatkan sesuatu kecuali di sana ada masalah dan kebaikan bagi diri kita. Nah. kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Berusaha untuk mengamalkan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Dan Allah swt mengatakan, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, la yu'minun, sungguh mereka tidak akan beriman. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara di antara mereka. La yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Di dalam apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka rasa berat hati yaitu terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu taslima dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya. Dan ini menunjukkan kewajiban kita baik penguasa maupun rakyat. Baik penguasa maupun rakyat untuk ya melakukan syariat Allah dan berhukum dengan hukum Allah azza wajalla baik di dalam masalah akidah baik di dalam masalah ibadah maupun di dalam masalah muamalah dan juga perkara-perkara agama yang lain. Ya, bukan hanya penguasa yang diwajibkan, tetapi juga kita sebagai rakyat yang diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Berhukum dengan apa yang sudah Allah turunkan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna Tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah sudah menentukan sebuah keputusan. Ya, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Allah sudah menentukan sebuah hukum, sebuah keputusan, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dan ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita untuk kembali kepada agama kita yang kembali kepada apa yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW di dalam setiap perkara dan ini adalah kewajiban penguasa dan juga rakyat kemudian setelahnya apa langkah yang benar agar mengembalikan negeri kaum muslimin agar berhukum dengan hukum Allah Caranya adalah dengan eh, dengan belajar dan juga mengajak kaum muslimin untuk kembali mempelajari agamanya. Karena kerusakan yang terjadi adalah di antara sebabnya jauhnya mereka dari agama yang hak. Jauhnya mereka dari agama yang hak, kejahilan mereka dari agama yang benar. Sehingga tersebar kerusakan, tersebar kemaksiatan. Sebab yang paling utama adalah jauhnya kaum muslimin dari agama yang benar. Karena tidak ada yang berdakwah kepada yang hak atau sedikitnya e, dai yang mengajak kaum muslimin kepada agama yang benar, agama yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu cara untuk kembali ke sana di antaranya adalah ya kembali kita mempelajari agama kita. Dan seorang dai dan juga para dai secara umum adalah semakin semangat untuk ia mengajarkan kaum muslimin ya akidah yang sahihah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka dengan cara yang hikmah dengan cara yang bijaksana ini adalah di antara cara untuk ia mengembalikan kaum muslimin kepada jalan yang benar yang mengembalikan mereka kepada agama yang lurus agama yang diridai oleh Allah azza wajalla Bagaimana hukum memilih pemimpin yang kafir pada saat pemilihan pada saat pilkada atau yang semisalnya? Tidak boleh yang seorang memilih pemimpin yang kafir. Baik itu tingkat ya pemerintah yang atas maupun yang paling bawah. Tidak boleh kita mengangkat yang seorang Nasrani sebagai pemimpin kita. Dan Allah jelas yang mengatakan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan ya orang-orang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sebagai aulia. Dan maksud-maksud dari aulia adalah jamak dari wali dan wali di antara maknanya di dalam bahasa Arab adalah pemimpin. Ini menunjukkan tidak bolehnya kita mengangkat orang Yahudi dan juga Nasrani sebagai seorang pemimpin berdasarkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, ini menunjukkan dan jelas menunjukkan bagi kita haramnya kita memilih ya seorang pemimpin dari orang kafir. Nah, Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Bayat berlaku pada pemerintahan Islam dengan sistem demokrasi. Kami tidak pernah mengenal sistem bayat dalam sistem saat ini. Jadi berarti tidak ada bayat. Mohon pencerahan. Nah, bayat tidak harus kita e, langsung ya bersalaman dengan pemerintah dan bersalaman dengan pemerintah atau berjabat tangan dengan pemerintah dalam rangka bayat ya ini adalah e, kewajiban ahlul halli wal aqd yang mereka adalah perwakilan kita di pemerintahan. Mereka yang seharusnya yang membayar langsung kepada pemerintah. Adapun kita, maka kita adalah atba, kita adalah mengikuti wakil-wakil kita. Sehingga kewajiban kita hanyalah mendengar dan taat. Dan ini adalah bayat kita, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah itu ada itu adalah bayat kita. Adapun yang berjabat tangan langsung dengan pemerintah, maka ini harusnya dilakukan oleh ahlul halli wal aqad, iya. yaitu mereka eh, yang menjadi wakil-wakil kita di pemerintahan. Mereka lah yang ya langsung membayar dan berjabat tangan dengan dengan penguasa. Ini apabila ada maka ini baik dan itu yang disyariatkan. Dan kalau tidak mereka lakukan maka ini mereka telah meninggalkan kewajiban mereka. Adapun kita sebagai rakyat baik eh, wakil kita mereka langsung berjabat tangan atau tidak maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada pemerintah dan itu adalah bayat kita. Wallahu taala a'lam. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.